setelah dia meninggal. Setelah jenazah meninggal, ada amalan yang terus mengalir. Apa saja? Sedekah jariah. Hmm? Sedekah jariah. terus? Anak Cuma dua. Sedekah jariah sama anak soleh yang mendoakan. Cuman dua. Antum. Ilmu yang bermanfaat cuma satu. Antum, antum berapa? Rosid dua, Hafid satu. Antum pilih dua apa pilih satu? Pilih dua. Hah? Tiga. Apa saja? Hmm. Terus? Anak soleh yang mendoakan. Itu yang bermanfaat sepeninggal mayit. Dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Ketika seseorang terlambat, apakah dia mesti buru-buru ke masjid atau tenang? Antum. Kok tiba-tiba Nabi Hurairah Orang bertanya. Pindah. Antum. Ketika seorang terlambat. Apakah dia buru-buru datang ke masjid dengan lari atau mendatangi masjid dengan tenang? Dengan tenang. Dalilnya? wala tusri'u sama fatakum hmm, hmm. antum buru-buru atau jalan tenang jalan tenang mana jalannya lupa kirain dah mantap antum Buru-buru atau jalan tenang? Nah, dalilnya? An Abi Hurairah fama adrakum fasallu wa ma fa fama wa ma fa takum fa fa adimu awal Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila kalian mendengar iqamah ditegakkan maka berjalanlah menuju sholat dan hendaknya kalian tenang dan jangan mendatangi salat, maka rakaat yang telah kalian dapatkan kerjakanlah, sedangkan yang telah luput dari kalian sempurnakanlah. hari dua Bukhari. Antum, kalau kawan pilih-pilih atau kawan ini semua? Hah? Pilih-pilih. Pilih yang yang mana? Yang baik, yang nakal, yang enak diajak ngomong. Yuk, iya, pilih yang mana? pilih yang kecil Hah? pilih teman yang baik mana dalilnya kalau kawan itu pilih-pilih دينه فلينظر أحدكم من يقالل ولا Sampai mana pembahasan kita nih? Di sini terakhir tentang wajib tumak nina dalam sujud ya. Nah, berarti sekarang kita masuk dalam pembahasan agar sujud. Zikir, zikir sujud. Kala Syekh Al-Albani rahimahullah taala <clears throat> Azkar sujud وكان صلى sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadha rukni أنواع من al wal Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rukun yang ini membaca banyak dari macam-macam zikir dan doa. Tarotan hadza wa tarotan hadza. Terkadang beliau membaca yang ini, terkadang yang ini. Yang pertama dengan lafaz subhana rabbiyal a'la. Salah sama rat tiga kali. Maha suci Robku yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini di antara zikir-zikir sujud. Sebagaimana dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, At-Tahawi, Al-Bazzar dan yang lainnya. Wa kana ahyanan yukarriruha aktsar min dzalik. Terkadang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya lebih dari tiga kali. Lebih dari tiga kali. Wa balagha fi takrariha marratan fi salatil lain. Dan beliau mengulang-ulangnya dengan sangat banyak dalam sholat malam hatta kana sujuduhu qariban min qiyamihi hingga sujud beliau hampir sama lamanya dengan berdiri wa kana qara'a fihi salasa suwarin min padahal ketika itu beliau membaca tiga surat dari surat yang tiwal ya nggak banyak surat yang beliau baca cuma tiga surat cuman berapa tiga surat ketika berdiri tapi apa itu tiga surat al-baqarah an-nisa Al imran yatakhallaluha du'aun wa istighfar yang beliau selingi dengan doa dan istighfar kama sabaqa fi salatil lail sebagaimana yang telah berlalu dalam pembahasan salat malam berdirinya saja membaca al-baqarah an-nisa ali imran sujudnya hampir sama dengan lama berdirinya kira-kira berapa lama itu sujudnya Masya Allah luar biasa lama sekali sujud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat malam Kemudian di sini disebutkan dengan tambahan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Subhana rabbiyal a'la ada tambahan dengan lafaz wa bihamdihi. Namun lafaz wa bihamdihi ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni kata beliau rahimahullah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam rukuknya dengan dikir subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Di dalam sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wa hadhihi ziyadatun yata'ayyanu al-akhdhu biha kata Ibnu Qudamah ya tambahan ini ya menjadi diambil dipegang waruya an Ahmad adapun Imam Ahmad hal beliau mengatakan amma ana fala aqulu wa bihamdihi adapun aku aku tidak mengucapkan wa bihamdihi di dalam sujudku dan tidak pula di dalam rukukku Cukup dengan subhana rabbil a'la. Cukup dengan subhana rabbil azim. Wa hakadzalika Ibnu Munzir an Syafi'i. Demikian pula Ibnu Munzir menukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i wa ashabir ra'yi dan Al-Hanafiyah. Wa wajhu dzalik, kenapa Imam Ahmad tidak memakai wa bihamdi, demikian pula Imam Syafi'i, demikian pula dari mazhab Hanafi anna riwayah biduni hadhihi ziyadah ashar wa aktar karena riwayat tanpa wabihamdi ini lebih banyak dan lebih masyhur lebih banyak riwayat yang menyebutkan tanpa wabihamdi adapun wabihamdi itu riwayatnya tidak banyak wa hadhihi ziyadah qala Abu Dawud Abu Daud berkata, Al Imam Abu Daud berkata tentang tambahan wa bihamdi ini kata beliau, "Nakhafu an la takuna mahfuzatan." Kami khawatir tambahan ini tidak sahih. Wa qila hadhihi ziyadah dan disebutkan bahwa tambahan ini, tambahan wa bihamdi min riwayati Ibni Abi Laila dari riwayat Ibnu Abi Laila fayuhtamalu anna Ahmad tarakaha li dha'fi Ibni Abi Laila indahu dan memungkinkan kata Abu Daud Imam Ahmad tidak mengambil tambahan ini tidak mengambil tambahan wabihamdihi tidak mengucapkan wabihamdihi karena Ibnu Abi Laila ini adalah seorang perawi yang lemah menurut Imam Ahmad. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Mughni di dalam Al-Mughni. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz yang afdal adalah tanpa wabi hamdi. Karena riwayat dengan tanpa wabi hamdi adalah riwayat yang lebih banyak dan lebih masyhur. Sehingga mencukupkan dengan Rabbiyal A'la, Rabbiyal Azim ini sudah mencukupi ya. Wallahu a'lam. Sehingga yang sebaiknya tanpa wabi Walaupun di sini dikuatkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala riwayatnya. <clears throat> Kemudian zikir yang ketiga. Subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Subuhun kudusun Rabbul Malaikati Warruh Subuh maknanya Alladhi yunazzah an kulli su Dialah zat yang Jauh dari segala macam keburukan Kudusun Kudusun maknanya Al-Mubarak Zat yang diberkahi Rabbul malaikati warruh zat ya Robnya malaikat dan ruh ruh biasa disebut kalau ada malaikat kemudian ada ruh yang dimaksud malaikat Jibril yang keempat Subhanakallahumma rabbana wabihamdika, Allahumma ufirli ini yang sering kita baca ya Maha suci engkau Ya Allah Rabb kami Wabihamdika Segala puji bagimu Ya Allah ampunilah aku Wa kana yuksir minhu Fi ruku'ihi wa sujudihi Dan Rasulullah SAW Sering membaca doa ini dalam ruku dan sujudnya al Qur'an Beliau menerapkan Al-Quran Mengamalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir bertasbihlah kepada Rabbmu dengan memujinya dan beristighfarlah. Penerapannya adalah subhanakallahumma wa bihamdik subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian yang kelima, Allahumma laka sajadtu وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالق أحسن الخالقين dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Awana, At-Tahawi dan Ad-Daraqutni. Kemudian yang selanjutnya, Allahumma gfirli dzambi kullihi wa diqqatihi wa diqqihi wa jillihi wa awwalihi wa akhirihi wa alaniyatihi wa alaniyatihi wa sirrihi. Ya Allah ampunilah aku. Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu ya dengan nasab ya. Wa diqqahu wa jillahu ya, atau ke zambi fadiqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa, wa sirrahu Masya Allah ini luar biasa artinya Ya Allah ampunilah dosa-dosaku semuanya yang jelas dan yang tersembunyi dari awal sampai akhir yang nampak maupun yang tidak nampak Masya Allah Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan Abu Awana. Allahumma gfirli dhanbi kullahu wa diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ayo siapa yang hafal? Kalau selama ini yang selalu dan sering dipraktekkan Subhanallah a'la ya Tahunya kita sering Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ufirli itu ternyata banyak dikir-dikir yang lain yang semestinya bagi kita meragamkan ada lagi sajadalaka sawadi <clears throat> wa khayali wa amanabika fuadi abu'u binikmatika alaiya. Hazai hadha yadi Yadai wa ma jalaitu ala nafsi ada lagi subhana zil jabrut wal malakut wal kibriya wal azamah maha suci zat yang maha menguasai yang pantas untuk sombong dan memiliki keagungan wahada wa ma ba'dahu kana yakulu fi salatil lail dan ini dan yang setelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dalam sholat malam. Ada lagi Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Pendek. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Awana, An-Nasai dan Ibnu Nasr. Ada lagi Allahumma gfirli ma asrartu wa ma ahlantu. Nah, ini pendek namun artinya sangat mengena Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah apa yang ada di dalam batinku. Ampunilah apa yang aku rahasiakan. Dan ampunilah apa yang telah aku tampakkan. Masya Allah. Luar biasa artinya. Ada lagi kemudian Allahumma ja'al fi kalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di hatiku ini cahaya wa fi lisani nuran di lisanku cahaya waj'al fi sam'i nuran di pendengaranku cahaya waj'al fi basari nuran di pandanganku cahaya waj'al min tahti nuran di bawahku cahaya waj'al min fawqi nuran di atasku cahaya wa an yamini nuran di sebelah kananku wa an yasari nuran di sebelah kiriku ja'al amami nuran di depanku ja'al khalfi nuran di belakangku wajah fi nafsi nuran pada diriku wa a'zim li nuran besarkanlah cahayaku dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya Masya Allah. Kemudian yang ke-12 yang terakhir beliau sebutkan di sini Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung diri dengan keridhaanmu dari kemurkaan dari kemurkaanmu wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatika dengan keselamatanmu dari siksamu wa a'udzu bika minka aku berlindung diri terhadapmu darimu La uhsi sana'an 'alaika, aku tidak bisa menghitung pujian untukmu. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Engkau sebagaimana telah menguji terhadap dirimu. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Banyak bacaannya sehingga seyogianya bagi kita meragamkan bacaan-bacaan di dalam sujud. <clears throat> terkadang yang ini, terkadang yang ini. An-nahyu an qiraatil Qur'an fi sujud. Larangan dari membaca Al-Qur'an di dalam sujud. Di dalam sujud kita dilarang membaca Al-Qur'an, tidak boleh. Namun kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak doa. <coughs> Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an qiraatil Qur'an fi ruku'i was sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Wayah murubil ijtihad, beliau memerintahkan untuk bersungguh-sungguh wal iktar minat doa fi hazar rukun. Dan beliau memerintahkan untuk sering berdoa di rukun ini. Hendaknya seseorang memperbanyak doa di rukun ini. Kama mazafir rukun sebagaimana telah berlalu dalam pembahasan rukun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Akrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun du'a fihi." Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Banyak-banyak doa ketika sujud itu merupakan keadaan yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling utama adalah doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Ini luar biasa. Betul-betul mencakup maknanya. Ya Rob kami, berikanlah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Luar biasa. Kebaikan dunia, apalagi ya, kebaikan dunia itu sangatlah banyak. Istri yang solehah, anak yang soleh, rumah yang lapang, ya, kendaraan yang lapang, hidup yang berkah, rezeki yang berkah, rezeki yang lapang, teman-teman yang baik, tetangga yang baik. Ini kebaikan dunia diantaranya baru. Dan masih sangat banyak kebaikan di dunia itu bukan hanya ini. Kebaikan di akhirat, kebaikan di akhirat cuma satu, dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari neraka. Wa qina azabannar. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Luar biasa doanya. Semestinya bagi kita memperbanyak doa yang semisal ini. Dan kalau kita membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, ini tidak terhitung membaca Al-Quran di dalam sujud. Tidak. Kenapa? Karena kita sedang berdoa, bukan sedang membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran di dalam sujud, iya dilarang. Tetapi kalau berdoa di dalam sujud, tidak dilarang mengutip doa di dalam Al-Quran, bukan membaca Al-Quran. Demikian pula yang afdol dalam hal ini doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Ya Allah berikanlah jiwaku ketakwaannya bersihkanlah jiwaku Engkau adalah maulaha anta waliyuha wa maulaha Engkau adalah walinya dari jiwaku ini yang menguasainya jadikanlah jiwaku ini jiwa yang bertakwa dan masih banyak lagi Nabi saw. uti itu kata beliau saw. Alaihi jawami al kalim. Aku diberikan ucapan-ucapan yang pendek namun maknanya mencakup. Sehingga semestinya bagi kita untuk mencontoh bagaimana Nabi saw. Alaihi Wasallam berdoa. Karena doa dari beliau itu ringkas tapi mencakup semuanya. Sama seperti Al-Quran. Dan boleh kita membaca doa-doa lain di dalam sujud. Misal kita mau ngarang sendiri juga boleh ngarang sendiri. Ya. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma aslihli nafsi, ya Allah perbaikilah diriku. Allahumma aslih lana wulata umurina, ya Allah perbaikilah pemerintah kami. Ya. Atau doa-doa yang lain. Allahumma ja'alni minal mukhlisin ya Allah jadikan aku termasuk dari orang-orang yang ikhlas Allahumma akhir li mali wa barik li fihi ya Allah perbanyaklah hartaku dan berkahilah hartaku boleh ya. terserah kita yang abdal tadi dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan boleh kita mengarang dengan yang lain dengan bahasa Arab. Boleh tidak dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Uluogan. Ya, mungkin ada orang dusun nggak bisa bahasa Indonesia. Ada, ya sebagaimana di kampung-kampung itu kan ada orang kampung tidak bisa bahasa Indonesia kalau apa ini saya di karena saya cerita dari orang tua ya kan seperti di Padang ini ada orang-orang yang sudah lama nggak bisa bahasa Indonesia bisanya bahasa Padang orang-orang kampung demikian juga mungkin di wilayah sini juga mungkin ada orang-orang yang nggak bisa bahasa Indonesia bisanya cuma bahasa dusun ya. Bahasa bahasa dusun sini. Bahasa Uluogang, bahasa Komering mungkin kan kalau kita kan. Bahasa apa lagi? Bahasa semendo ya. Atau yang lainnya. Boleh tidak? Berdoa dengan bahasa ajam lah intinya. Ajam itu artinya selain Arab. Dijelaskan pernah oleh Syekh Soleh Al Fauzan Allah taala dalam kajian beliau yang terekam dalam suara beliau boleh berdoa di dalam sholat beliau menyebutkan fi sholah fi as sholah di dalam sholat dengan bahasa-bahasa selain bahasa Arab liman liman lam ya'rif al arabiyah bagi mereka-mereka yang tidak mengetahui bahasa Arab. Yang tidak tahu bahasa Arab boleh. Di dalam salat ini di dalam sujud, di dalam tasyahud akhir itu boleh dengan bahasa Indonesia bagi mereka yang tidak mengetahui bahasa Arab. Adapun bagi yang mengetahui bahasa Arab tidak boleh, tidak boleh. Kita tahu bahasa Arab tapi kok pakai bahasa selain Arab ini tidak dibolehkan. Kalau tidak tahu bahasa Arab, baru silakan berdoa dengan bahasa-bahasa Latin, bahasa kita sendiri. Fattakullaha masyata'atum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian kata Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak mampu bahasa Arab, bahasa Indonesia lah kalau mampu bahasa Arab berarti kan sesuai dengan kemampuannya berarti. Tidak boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa lain. Paham dong? <clears throat> Kemudian Italatus sujud, lamanya sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu sujudahu qariban minar ruku' fitul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sujudnya lamanya mendekati dengan lamanya ruku. warubama bala lopil itolah Terkadang beliau sangat lama di dalam sujudnya. Li amrin arid karena ada karena ada hal yang membuat beliau melakukan itu karena ada kondisi tertentu yang membuat beliau melakukan itu kama qala ba'du sahabah sebagaimana sebagian sahabat bercerita kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-ashi al-zuhur aw al-'asr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami dalam salah satu dari dua sholat entah itu sholat duhur atau sholat asar yang jelas salah satu dari dua sholat itulah intinya wahwahamilun hamilun hasanan au husainan ketika itu beliau membawa Hasan dan Husain Hasan dan Husain itu siapa? Siapa Ju? Hasan dan Husain. Cucungnya Rasulullah. Yakin? eh iya. Hasan Hasan dan Husain itu cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. dama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau maju menjadi imam. Fawadahu inda mihil yumna. Mereka lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan cucunya ke sebelah kanannya di kakinya sebelah kanan. Hasan atau Husain, afwan, salah saya ya, bukan Hasan dan Husain yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi Hasan atau Husain, salah satu disebutkan dengan au di sini, syak ragu. Summa kabbar salah, kemudian beliau bertakbir salat. Fasalla, mulailah salat. Fasajada baina dhahra dhahranai salatihi sajdatan atalaha Lalu beliau sujud dengan sujud yang lama. Qala farafa'tu ra'si min bainin nah saking lamanya salah satu sahabat yang bercerita ini tadi dia ngangkat kepalanya. Diangkat kepalanya. Masih sujud apa? Jangan-jangan udah berdiri. Diangkat kepalanya. فإذا الصبي ala ظهر Rasulillahi الله Alaihi Wasallam, عليه وسلم وهو Ternyata sahabat yang mengangkat kepala tadi melihat di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang anak, yaitu si Hasan atau Husain tadi sedang bahasa kitanya begentolan, bergelayut. Ya. itu ila sujudi, lalu aku sujud lagi. Setelah mengangkat, ada apa kok lama sekali, tidak seperti biasanya. Lalu beliau sujud lagi setelah melihat Hasan atau Husain bergelayut di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salat, qala nas para jamaah pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salatika hadhihi sajdatan ataltaha." Sungguh engkau sujud dengan sujud yang sangat lama. Hatta dhananna annahu qad hadasa amrun. Hingga kami mengira ada sesuatu yang terjadi. Au annahu yuha ilaika atau ketika itu wahyu turun. Kami mengira wahyu sedang turun ketika engkau sujud atau ada masalah lain. Kala lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan Kullu yakun. Semua itu tidak terjadi, tidak ada masalah, bukan juga karena ada wahyu. Walakin ibni irtahalani, tetapi anakku ini irtahalani menjadikanku sebagai kendaraan. Di sini memberikan faedah bahwa cucu itu boleh dipanggil anak. Cucu boleh dipanggil anak. Di sini Rasulullah SAW mengatakan ibni anakku, ya. anakku ini menjadikanku sebagai kendaraan. Padahal itu cucunya kan. Nah, cucu boleh dipanggil anak sebagaimana Rasulullah SAW memanggil cucunya anak. Cucuku menjadikan aku kendaraan. Fakarihtu an uajilahu hatta yakdi hajatahu dan aku tidak suka buru-buru sehingga dia bisa menuntaskan hajatnya. Dituntaskan dulu hajatnya. Dijadiin kendaraan dulu sampai dia sudah puas baru bangkit. Lah puasnya anak-anak itu lama loh. Anak-anak itu puasnya lama. Coba antum yang biasa main sama anak-anak, main aja sama anak-anak. Main apa gitu? Eh? Main mungkin kecer keceran, ya kan? kita aja yang udah tua nih baru dua kali ya orang tua lah maksudnya walaupun belum tua tapi sudah tingkatan orang tua lari dua dua kilo itu aja udah capek tapi kalau anak belum puas maunya lagi lagi lagi gitu. namanya anak-anak ya. main apa lagi main eh, kendaraan-kendaraan ya antum mungkin tidur ter, ter, tertelungkup kemudian bangkit seperti jalannya kendaraan. Kemudian dia naik di punggung antum. Antum baru berapa kali jalan baru? Baru mungkin empat langkah. Aduh, <clears throat> capek. Coba tanya anak antum, udah capek belum? <laughs> Belum. Anak-anak itu lama puasnya, puasnya lama. Maunya main aja rasanya. Kalau sudah ketagihan. Nah seperti inilah Rasulullah SAW memberikan hak kepada cucunya. Ini menunjukkan betapa rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak. Ya jangan dia baru bergelayut di punggung kemudian merasa terganggu langsung duduk di antara dua sujud dengan cepat tuh akhirnya anaknya jatuh sehingga kepalanya membentur semen membentur dinding jatuh jadinya nanti ha? Jangan, ya. Jangan dikasari anak-anak, namanya anak-anak. Lihat Rasulullah SAW betapa halusnya dengan anak-anak. Luar biasa, ditunaikan dulu hajatnya. Setelah itu sudah selesai, baru beliau SAW bangkit lagi. Karena ada pernah terjadi di sebagian manusia, ya, anak-anak bergelayut ketika dia sedang duduk di antara dua sujud di pegangnya lehernya seperti biasa kayak mau gendong dari belakang gitu nah dia ini nggak terima nggak suka akhirnya sujud dengan cepat sehingga <laughs> anaknya tadi jadi cungkir balik <laughs> nah, cungkir balik jadinya tuntung nangis jadinya kalau kita memahami bagaimana Rasulullah SAW sholat, <clears throat> tentu beliau akan memberikan haknya kepada anak-anak yang semisal ini. Silakan sampai tuntas. Sampai dia sudah bosan, nggak mau lagi, ya baru beliau bangkit. Ini menunjukkan betapa sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar sekali, ya luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabarnya. Kalau kita tidak tahu, sanggup nggak kita yang kayak gini? Apalagi anak-anak, anak-anak luar biasa anak-anak. Capeknya nggak capek-capek rasanya Coba banyak bawa main mobil-mobilan itu, mobil-mobilan yang bisa dikendarain sendiri, ya. Wah, itu luar biasa. Mau itu makan sampai lupa bisa itu. Ya. Nggak makan, bisa nggak sarapan pagi bisa itu. Saking senangnya main itu. Ini menunjukkan luar biasa sabarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menanggung beban, menahan beban di atas. Ya. Wa fi hadisin akhar disebutkan dalam hadis lain dengan lafaz lain Karena sallallahu alaihi wasallam yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Fa idza sajada tatkala beliau sujud wasabal Hasan wal Husain ala dhahrihi. Ketika beliau sujud Hasan dan Husain langsung melompat ke punggung beliau. Hasan dan Husain ini bukan satu, kalau tadi satu, Hasan atau Hussein, Ini Hasan dan Hussein dua-duanya langsung melompat ke punggung beliau. Gimana bayangkannya coba? Fa'idha mana'uhuma dan para sahabat berusaha untuk menghalangi. Asyara ilaihim an da'u an da'uhuma. Namun Nabi saw di dalam sholatnya memberi isyarat kepada para sahabat yang ingin menghalangi kedua cucunya untuk sudah hentikan biarkan mereka luar biasa lama orang tinggal seperti itu falamma qadha shalah ketika selesai salat wada'ahuma fi hijrihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan mereka berdua di pangkuannya di pangku mereka berdua setelah selesai salat Luar biasa kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Wakala dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ahabbani falyuhibba hadaini. Barang siapa yang mencintai aku, hendaklah dia mencintai dua anak ini. Betapa sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cucunya yaitu Al Hasan dan Al Husain. Kita cukupkan sampai di sini.